Kita sudah sampai pada hadis yang kelima. Saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha sama-sama coba ikuti An Aisyah eh, radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه Hadis ini cerita langsung dari seorang yang paling dekat dengan Nabi yaitu salah seorang istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dan salah satu kelebihan dari Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau termasuk yang paling banyak termasuk di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau terkenal kuat dengan hafalannya dan Eh, banyak para sahabat yang juga mendapatkan riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan salah satu hadis adalah ini karena ini termasuk hadis yang paling khusus dengan Nabi dan ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di dalam rumah. Peristiwa yang terjadi di dalam rumah dan hanya Aisyah atau hanya istri yang bisa melihat apa yang diperbuat Rasulullah SAW dalam rumahnya. Maka Aisyah Allah Anha memindahkan peristiwa ini kepada kita semua dengan menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai suatu kebiasaan yang oleh Imam An Nawawi dipilih sebagai salah satu bukti atau sebagai salah satu contoh bagaimana cara bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa Jadi Imam Nawawi menyebut hadis ini seakan ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu ingin tahu contoh mujahadah ya seperti ini. Apa itu? Lihatlah Nabi ketika beliau masuk pada 10 terakhir Ramadan. Di sini ada kata al-ashr. Al-ashr maksudnya adalah al-ashr awal min syahri Ramadan. Maksudnya adalah 10 hari terakhir Ramadan. Apa yang diperbuat Nabi di sini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha pertama Nabi tidak pernah tidur malam. Ah ya lailah. Berdasarkan hadis ini Berarti pada sepuluh pertama Nabi masih sempat tidur. Sepuluh kedua Nabi masih sempat tidur. Tapi ketika sudah masuk sepuluh ketiga Nabi sudah tidak pernah tidur malam. Ini makna hadis ini. Ahyal laila. Dan hadis lain juga menjelaskan bahwa ahyal laila kullah. Ada kata kullah yaitu menghidupkan seluruh malam. Sebab ada target yang harus dicapai. Dan target itu rahasia Allah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan umatnya hanya dikis, diberitahu tanda-tandanya. Tapi tidak dipastikan tanggalnya. Apa targetnya? Targetnya adalah memburu malam Lailatul Qadar. Sekalipun banyak riwayat menceritakan bahwa seringkali Lailatul Qadar turun pada malam tanggal 27 tapi itu bukan berita kepastian bahwa itu yang paling pasti turunnya malam dari Qadar. Tidak demikian. Karenanya Nabi bersabda, taharraw Lailatul Qadri fil ashil awakhir min Ramadan." Nabi bersabda, burulah malam Lailatul Qadar di sepuluh malam terakhir Ramadan. Perhatikan hadisnya, umum. Nabi tidak bicara ganjil atau benar. Sekalipun ada hadis yang mengatakan bahwa fil witr, terutama di malam-malam ganjil, tapi itu bukan berarti kekhususan. Lalu meninggalkan yang genap karena boleh jadi Lailatul Qadar juga turun pada malam yang gelap. Juga seringkali berbeda ikhtilaful matalik. Genap di negeri kita, ganjil di negara Saudi misalnya. Mungkin di sana genap, di sini ganjil. Maka perbedaan terbitnya matahari dan perbedaan terbitnya bulan itu juga membedakan antara ganjil dan genap.